atau mengungkit masa yang lalu tidak. Tapi Rasulullah memberikan jalan tinggalkan mereka di tempat tidur. Kalau tetap juga masih emosi, Nabi menyeru diam. Ida ba'dukum adukum yaskut. Apabila seorang dari kamu marah, hendaklah diam. Jadi bukannya diumbar, bukan malah diungkit semua masa-masa yang lalu tidak boleh. Tapi justru dia diam. Itu yang terbaik dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelesaikan apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam kewajiban seorang suami yaitu mengajarkan ilmu agama, mengajarkan syariat Islam kepada istrinya, kepada anaknya. Ini hukumnya wajib. Jadi antara hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya memberikan pendidikan dan pengajaran agama, mengajarkan ilmu syar'i agar si istri dan anak-anaknya dapat mengamalkan syariat Islam ini. Ya, seorang suami wajib menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Surah 66 ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan an-nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidad, la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya terbuat dari yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasihati mereka menasihati mereka agar taat dan bertakwa kepada Allah, mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam, tentang adab-adab. Para sahabat dan mufassirin menjelaskan tentang ayat di atas, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Kata beliau, ajarkanlah agama kepada keluarga kamu dan ajarkanlah adab-adab Islam kepada keluarga kamu. Kemudian kata kata ada, suruhlah keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat. Hendaknya mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka Bila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka. Kemudian kata Ibnu Jarir At-Tabari, ajarkanlah keluarga kalian untuk taat kepada Allah yang dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Kemudian kata Imam Ash-Shawqani dalam tafsirnya Fathul Qadir, wajib atas kita untuk mengajarkan anak-anak tentang agama Islam serta mengajarkan kebaikan dan adab-adab Islam. Jadi kita sebagai seorang suami wajib mengajarkan istri dan anak wajib hukumnya. Dari mulai masalah tauhid, mentauhidkan Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, menjauhkan syirik, jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Itu harus dijelaskan kepada mereka. Kemudian mengajarkan tentang salat, Bagaimana salat sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian mengajarkan juga tentang puasa. Mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab Islam. Ini wajib. Jadi seorang suami, dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Seperti yang tadi saya jelaskan, dalam mendidik istri, dalam mengajarkan kepada istri ini, dia harus ada arif kuali, lemah lembut. Kemudian kalau suaminya dia tidak mampu, ya dia harus berusaha mengajak istrinya ke majelis ta'lim yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat. Si suami harus mengajak istrinya, mengajak anaknya untuk memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salat. Sehingga dengan itu dia bisa tahu tentang Islam ini. Karena banyak sekali kalau kita lihat suami-suami atau kepala rumah tangga yang dia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya, tidak punya tanggung jawab kepada anaknya. Dia sibuk dengan mencari nafkah. Padahal kewajiban ini Allah akan tuntut dan Allah akan tanya sampai hari kiamat nanti. Sebab Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi." والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Nabi bersabda kullukum ra'in setiap kamu adalah pemimpin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya wal amiru ra'in dan seorang amir seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dia sebagai pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian seorang laki-laki sebagai pemimpin atas keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita sebagai pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan ditanya oleh Allah. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jadi seorang suami wajib mendidik istrinya. Dan ini banyak sekali yang lalai kalau kita lihat dalam kehidupan yang hanya diberikan kepada seorang istri dan anaknya itu hanya nafkah lahir. Artinya kebutuhan dia setiap hari diberikan, tapi pendidikan agama sama sekali tidak. Dan tidak dibimbing tentang Islam. Sehingga sampai punya anak, sampai punya cucu tidak tahu mereka tentang Islam. Dan suaminya akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Suami yang melalaikan pendidikan istri dan anaknya akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat tadi. Kenapa dia tidak mendidik istrinya dengan benar? Kenapa dia tidak mengajarkan Islam kepada istrinya? Kenapa mereka tidak mengajarkan tauhid? Kenapa mereka tidak melarang istri dan anaknya dari berbuat syirik? Kenapa dibiarkan istri dan anaknya tidak sholat? Dan yang lainnya. Itu akan ditanya dan akan dituntut sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Kalau tadi hak istri, kemudian hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Jadi seorang istri yang pertama, wajib taat kepada suaminya. Jadi seorang istri wajib taat kepada suaminya. Nabi SAW menjelaskan tentang besarnya hak seorang suami sampai Rasulullah mengatakan lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha Kalau seandainya boleh aku menyuruh seorang sujud kepada seseorang aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Tapi tidak boleh. Seorang sujud kepada suami tidak boleh. Nabi menyebutkan, kalau boleh, seorang sujud kepada seorang aku akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dalam Mawarid Zam'an dan Baihaqi. Kemudian tentang ketaatan seorang istri kepada suaminya ini merupakan ciri dari wanita yang terbaik dan juga akan memasukkan si istri ke sorga. Istri yang taat kepada suaminya, maka dia akan masuk sorga. Nabi bersabda, "Ida salatil mar'atu khamsaha wa syahraha وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أخرجه ابن حبان Apabila seorang wanita mengerjakan salat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, niscaya dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Mawarju Zom'an dan termaktub dalam Sahih Mawarju Zom'an. Jadi apabila seorang suami taat eh, seorang istri, maksud saya seorang istri taat kepada suaminya, maka si istri akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Dan taat yang dimaksud dalam hal-hal yang baik. Jadi kalau suami menyuruh si istri untuk berbuat sesuatu atau mengambil sesuatu, kewajiban si istri untuk taat. Kami wa ta'na. Bagaimana dalam hadis yang lain, seorang istri yang datang mengadukan tentang hal suaminya, maka Nabi mengatakan panduri aina anti fa nama huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi, perhatikanlah bagaimana hubungan engkau dengan suami kamu karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Kalau kamu taat kamu masuk sorga. kalau kamu durhaka kamu akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim Baihaqi dan Imam Hakim mengatakan sahihul isnad wa wafaqahu Zahabi. Begitu juga yang berkaitan tentang masalah hubungan suami istri. Tidak boleh sekali-kali seorang istri menolak ajakan suaminya. Kalau suami mengajak untuk bercampur, maka si istri wajib taat. Kalau dia menolak, maka akan dilanak oleh Allah dan dilanak oleh malaikat. Kata Nabi, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur untuk bercampur, untuk jima, untuk berhubungan suami istri dan si istri menolak sehingga membuat suaminya marah, maka si istri akan dilanat oleh malaikat sampai pagi. Dan ini banyak lagi yang lainnya. Tentang riwayat seperti ini ada beberapa riwayat. Kemudian dalam riwayat yang lain apabila seorang istri tidur meninggalkan suaminya dan suaminya marah maka akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yang wajib diperhatikan oleh si istri dari hak suami, yaitu si istri harus banyak bersyukur dan tidak boleh dia menuntut. Istri itu harus banyak bersyukur. Nabi SAW menjelaskan tentang neraka. Kata Nabi, "Uritun nara fa akbar ahlihan nisa'u yakurna qila ayakurna billah yakurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khairan qatt akhrajahu al-bukhari wa muslim Rasulullah bersabda sesungguhnya aku diperlihatkan neraka kata Rasulullah aku diperlihatkan tentang neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kemudian ditanya, kenapa mereka kufur? Ditanya lagi, apakah kufur kepada Allah? Nabi menjawab tidak, tidak kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan Seandainya seorang suami berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka si istri mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ini deh, satu tabiat yang ada pada wanita ini. Nabi sudah jelaskan, jadi umpamanya seorang suami banyak berbuat kebaikan kepada istrinya, memberikan nafkah, yang cukup kepada istrinya. Berbulan-bulan atau sampai setahun umpamanya. Tiba-tiba si suami jatuh bangkrut atau pailit, tidak bisa memberikan nafkah yang biasanya diberikan. Atau dia berbuat sesuatu yang jelek, yang si istri tidak suka, maka si istri mengatakan bahwa kamu belum pernah berbuat baik pada saya. Belum pernah, padahal sudah jelas pernah, berbulan-bulan dia berbuat kebaikan, tapi istri mengatakan kamu belum pernah berbuat kebaikan kepada saya. Ini kufurnya seorang istri kepada suami. Makanya kebalikannya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya si istri wajib. Jadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya si istri wajib bersyukur dan tidak boleh banyak menuntut. Mensyukuri. Dan dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila muratin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Dan dia banyak menuntut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Isyratun Nisa dan Hakim dan dikatakan hadis ini sahihul isnad. Kemudian yang ketiga, si istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Karena melayani suami ini mendapatkan pahala yang besar. Itu perhatikan, si istri wajib berbuat baik kepada suaminya, melayani suaminya baik dalam masalah bercampur maupun dalam masalah yang lainnya, masalah makan, masalah minum dan yang lainnya, maka si istri wajib berbuat baik. Dia harus berusaha untuk melayani suaminya yang terbaik. Dan setiap yang dilayani itu akan mendapatkan ganjaran sebagaimana seorang suami dia bersetubuh dengan istrinya, maka si suami mendapatkan ganjaran. Sodakoh, kata Rasulullah, seorang suami yang mencampuri istrinya adalah sodakoh, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa dikatakan mendapatkan sodakau dan ganjaran?" Kata Nabi, "Kalau seandainya dia diletakkan di tempat yang haram, apakah dia berdosa?" Kata sahabat berdosa. Begitu juga kalau ditempatkan di tempat yang halal, maka dia mendapatkan ganjaran. Ya, seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Seorang suami yang mencampuri istrinya mendapatkan ganjaran. Begitu juga seorang istri yang melayani suaminya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala maka si istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Baik tentang masalah pelayanan yang tadi, tentang masalah bercampur maupun yang lainnya. Kemudian yang perlu perhatikan lagi, si istri tidak boleh menceritakan tentang kekurangan suaminya. Kenapa disebutkan cuma istri, suami tidak? Karena umumnya yang banyak menceritakan tentang kejelekan itu istri secara umum. Tapi ada juga suami-suami yang menceritakan kejelekan istrinya. Dan hukumnya haram, tidak boleh. Dia harus menutup apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Kekurangan, aib, dan yang lain yang terjadi dalam rumah tangga. Suami istri harus menutupi aib tersebut. Dan dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jadi bukan diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh. Sampai masalah persetubuhan pun tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Ini aib. Kalau diceritakan, ini merupakan kata Nabi seperti syaitan yang bersubuh dengan syaitanah di tengah jalan. di setan laki-laki yang bersubuh dengan setan perempuan di tengah jalan. Yang ditonton oleh orang banyak. Tidak boleh diceritakan kepada siapa saja. Jadi apa yang terjadi dalam rumah tangga, maka dia tutupi. Dan dia berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada orang bertanya bagaimana kalau seandainya ada muskilah yang besar, masalah yang besar yang harus segera diselesaikan, boleh dicari orang yang bisa dipercaya dan dua-duanya harus hadir di tempat itu. Jangan sepihak, karena sepihak kadang-kadang tidak selesai urusan itu. Si istri punya cerita lain, suami juga punya cerita lain. Jadi selesaikan dengan cara yang baik. Bahkan Allah mengajarkan dalam Al-Quran disuruh dari pihak istri ada seorang hakim, dari pihak suami ada seorang hakim. Dalam surah An-Nisa, lanjutan dari ayat yang tadi, di ayat 35. Yang tadi kita bahas ayat 34, di ayat 35-nya. Ini hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Kemudian, yang perlu saya tambahkan lagi, bahwa seorang suami atau istri dalam rumah tangganya itu jelas banyak tantangan, banyak cobaan, nggak mungkin selamanya mulus, nggak mungkin. Jangankan rumah tangga kita, hatta rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul pernah terjadi keributan yang sampai Rasulullah mengilah istrinya bersumpah tidak mencampur mereka selama satu bulan. Kemudian juga rumah tangga sahabat yang lain. Jadi keributan-keributan dalam rumah tangga itu ada. Maka ketika terjadi yang demikian, ya kita mohon kepada Allah SWT, jangan masing-masing mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya yang akan berantakan rumah tangga itu. Ya harus sabar dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka di tengah-tengah ayat at Antum lihat di surah at Itu beberapa ayat Allah sebutkan. Tentang tolak, tentang cerai. Surah 65. Allah menyebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ makhraja wa وَيَرْزُقُ min haitsu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Kemudian di ayat lanjutannya disebutkan lagi wa man yattaqillaha Allah menyebutkan lagi di ayat selanjutnya Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Oh, wa man yattaqillaha yaj'alu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Dan yang lainnya lagi, antum bisa lihat itu di ayat 3, ah, di ayat 4, di ayat 5 di ayat 7 Ya Allah menyebutkan Allah akan mudahkan semua urusan.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 Kemudian saya sebutkan juga tentang ciri-ciri dari wanita yang salehah. Di antaranya yang taat kepada suaminya, yang banyak bersyukur, yang menyenangkan suami apabila suaminya melihat, yang tidak banyak menuntut, dan banyak berbuat baik kepada suaminya yang menjaga dirinya di saat suaminya ada atau tidak ada. Kemudian saya tambahkan lagi di antara lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri wanita ahlul jannah Rasulullah bersabda ala unabbiukum binisaikum min ahlul jannah Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri dari wanita-wanita di surga? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Al-Wadud. Wanita yang penyayang. Sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Kemudian yang kedua, Al-Walud. Wanita yang banyak anaknya. Yang ketiga, Al-Aud yaitu wanita yang banyak kembali kepada suaminya. Arti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta maaf kepada suaminya sampai dia mengatakan la azuqu ghamdan hatta tarda. Sesungguhnya aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Ini di antara ciri wanita ahli jannah, wanita di surga yaitu yang dia sayang kepada suaminya, sayang kepada anak-anaknya. Yang kedua, yaitu yang banyak anaknya. Yang ketiga, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan dan hadis ini termaktub dalam Sahih Jami' Sahih. Kemudian uh, sekarang uh, masuk waktu untuk tanya jawab. Nanti terakhir saya uh, akhiri dengan beberapa nasihat untuk suami istri yang insya Allah banyak manfaatnya. Sekarang saya jawab dulu pertanyaannya dan pertanyaan sudah cukup karena sudah cukup banyak. Ya, dan saya tidak mampu untuk menjawab seluruhnya. Kemampuan saya terbatas. Jadi yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak wallahu alam bisawab. Bagaimana jalan keluar yang terbaik jika hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi? Yang perlu dicari apa sebabnya? Apa penyebabnya yang membuat tidak harmonis? Apa berkaitan dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah anak, berkaitan dengan masalah pelayanan, berkaitan dengan masalah sikap, berkaitan dengan masalah akhlak atau yang lainnya. Cari dulu apa masalahnya. Kalau sudah dicari, kemudian diselesaikan bersama apa masalahnya yang menjadi penyebab itu apa. Atau bisa juga yang kedua faktor luar. Artinya ada orang-orang yang memang sengaja berusaha untuk memisahkan suami istri. Bisa juga faktor luar itu orang-orang yang hasad, tidak senang terhadap kebahagiaan rumah rumah tangga seseorang atau orang-orang yang iri atau bisa juga adanya tukang sihir nafasati fil uqad karena dalam Al-Qur'an bahwa tukang sihir itu berusaha untuk menceraikan suami istri dan iblis merasa sukses kalau bisa menceraikan suami istri iblis setiap hari mengirimkan pasukannya iblis punya istana di tengah lautan. Setiap hari dia mengirimkan pasukannya untuk menggoda anak Adam ini. Kalau di antara mereka ada yang melapor bahwa dia memisahkan suami istri, maka orang itu adalah eh, si setan itu adalah sukses dia, bisa menceraikan suami istri. Nah itu kita harus lihat apa penyebabnya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi didamaikan, ya cerai secara hukum syariat Islam boleh. Cuma yang perlu diingat kepada si istri, dia tidak boleh meminta cerai dalam Islam. Kalau tidak ada sebab-sebab syar'i. Sebab Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin sa'alat zawjihat talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi, siapa saja wanita yang minta cerai dari suaminya, maka dia tidak akan bisa dia tidak akan mencium bau sorga. Jadi siapa saja wanita yang minta cerai tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau sorga. Jadi harus dilihat apa permasalahannya, kemudian dia berusaha minta kepada Allah agar diselesaikan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, dicerai. Secara hukum syar'i boleh, boleh cerai. Dan ada sahabat juga yang cerai dengan istrinya, artinya secara hukum syar'i boleh. Bagaimana sikap seorang anak jika mengetahui kedua orang tuanya tidak harmonis, tidak akur? Ya, kalau si anak ini memang termasuk anak yang didengar omongannya oleh orang tua, ya dia berusaha bukan ikut campur tapi berusaha bagaimana mendamaikan. Dan juga si anak jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan kedua orang tuanya. Dan dalam keadaan mendamaikan ini dibolehkan menurut syariat dia berbohong secara artinya dia berbohong untuk mendamaikan boleh. Jadi umpamanya ada suami istri yang ribut yang melapor kepada kita, kita jelaskan kepada si suaminya bahwa istri kamu cinta kepada kamu dan dia tidak pernah mengomong yang jelek kepada kamu. Dan katakan kepada istrinya seperti itu juga. Katakan kepada suami seperti itu, katakan kepada istri juga demikian supaya damai. Ini dalam hal ini termasuk dibolehkan menurut syariat. Dusta yang dibolehkan untuk mendamaikan suami istri. Apakah boleh seorang istri mengatakan kata-kata yang kotor kepada suaminya? Tidak boleh. Sebagai anak suami juga tidak boleh mengatakan kata yang kotor. Jadi Allah menyuruh dalam Al-Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian juga sifat laknat, mencaci maki dan yang lainnya bukan dari sifat seorang mukmin. Laisal mu'minu billa'an wala ta'an wala fahish wala badi. Kata Rasulullah bukannya orang mukmin itu orang yang suka laknat. Orang mukmin bukan orang yang kotor lidahnya. Orang mukmin bukan orang yang suka mencaci maki. Orang mukmin bukan orang yang jelek mulutnya. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Apabila penghasilan suami kurang, Lalu si istri melarang suaminya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Apakah istrinya berdosa? Sekarang lihat daripada kekurangannya. Kalau memang betul-betul pas-pasan tidak ada kelebihan sama sekali, ya yang wajib si suami memberikan kepada istri dan anaknya. Karena anak dari orang tua ini bukan hanya dia sendiri. Si orang tua punya anak, mungkin dia sebagai suaminya, mungkin juga ada anak yang lain. Anak-anak yang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wajib anak laki-laki itu. Memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sedangkan si perempuan tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya maupun kepada orang tuanya. Tapi laki-laki wajib. Nah sekarang kalau kedudukannya si laki-laki mendapatkan hasil penghasilannya pas-pasan yang mampu untuk istri anaknya. Dan itu pun sudah sangat minim maka si istri memberikan nasihat seperti itu, tapi juga dia berdoa kepada Allah agar memberkahi yang sedikit itu. Yang kedua, kalau seandainya suaminya masih lebih dan masih bisa memberikan kepada orang tuanya dengan tidak takalluf, tidak membebankan diri, hutang-hutang-hutang pada orang tidak. Tapi dari hasil keringatnya sendiri dan itu masih ada kelebihan, bahkan si istri harus menganjurkan kepada si suami untuk berbakti kepada orang tuanya dan memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dengan si anak, si suami ini memberikan nafkah kepada orang tuanya, menghubungkan silaturahmi kepada orang tuanya, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada si anak ini. Bab Nabi bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi fal falyasil rahimah." Kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, silaturahmi yang terbaik kepada orang tua sebelum orang lain. Kalau si suami berbuat baik kepada orang tuanya, insya Allah rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-kali si istri melarang suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Justru si istri menganjurkan supaya suami berbuat baik kepada orang tuanya. Apa hukumnya bila setelah rumah tangga masih membantu menafkahi orang tua? Kalau memang dia mampu dan ada kelebihan, boleh dia membantu orang tuanya. Cuma ingat, kalau seorang istri ketika dia akan memberikan sesuatu kepada orang tuanya, tetap harus izin kepada suaminya. Seorang istri memberikan nafkah, atau membelanjakan atau infak tetap harus izin kepada suaminya. Ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya harus bersikap jika ada teman, jika ia sedang ribut dengan suaminya, ia menceritakan masalahnya kepada saya. Jangan didengarkan dan nasihat si istri untuk mengadukan kepada Allah. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Seorang istri ribut dengan suaminya ceritakan kepada perempuan yang lain. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya yang pertama. Yang kedua berdosa yang ketiga, kalau itu menimbulkan kemurkaan, maka akan dapat juga kejelekan dia. Jadi mesti ditutupi rumah tangga itu. Ditutupi dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menceritakan kejelekan suaminya atau kepada kejelekan istrinya kepada orang lain, tidak ada manfaat sama sekali tidak ada manfaatnya. Yang sudah jelas dosa. Riba. Tidak ada manfaatnya. Kemudian nggak ada sama sekali jalan keluar apa yang bisa diharapkan dikerjakan suatu kepada orang lain. Kadang-kadang orang itu masih ingat dengan cerita dia tentang jelek suaminya atau jelek istrinya, sedang kasih suami dan istri itu jalan lagi berdua. Tidak senang-senang lagi berdua. Sedangkan kita masih kesal yang diceritakan. Tidak ada manfaat sama sekali. Maksudnya si teman ini menganjurkan kepada si istri untuk diam dan berdoa kepada Allah. Kalau memang kita tahu tahu kejadian seperti itu, kita juga membantu mendoakan. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan. Jadi seperti itu, bukan menambah beban atau yang lainnya. Kalau memang terjadi keributan yang sangat berat, rumit muskilanya, dan kita diminta, sedangkan kita mampu, ya kita bantu, bantu menyelesaikan. Tapi untuk menceritakan sekedar cerita karena umpamanya kumpak karena kesel cerita orang lain nggak ada manfaatnya. Jadi itu harus dipikirkan. Dia justru harus bersabar terhadap apa yang terjadi. Mengapa ada ikhwan dan akhwat yang sama-sama paham agama bisa terjadi perceraian? Ya sangat bisa. Ya sahabat terjadi perceraian di antara sahabat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in khairun nas sebaik-baik manusia ada di antara mereka yang terjadi perceraian seperti contohnya contoh siapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an siapa yang ingat dalam surah Al-Ahzab tentang Zaid yang nikah dengan siapa Zainab binti Jahash terjadi perceraian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Terjadi perceraian yang kemudian Zainab dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi. Kemudian juga Abdullah bin Umar cerai dengan istrinya. Sahabat yang terbaik. Kemudian Rasulullah pernah mau menceraikan Hafsah. Hafsah bintu Umar. Dua-duanya orang baik. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kamu kembalikan Hafsah itu karena dia qawamah wa qawamah. Dia banyak berpuasa dan banyak dia mulai. Jadi kalau salah terjadi, wajar. Bukan berarti kalau seandainya dia ngaji, nggak mungkin terjadi percaya. Ini bisa ya terjadi dalam masalah rumah tangga. Dan kita bukan bergembira terhadap perceraian seseorang, kita bisa kita berdoa supaya rumah tangga setiap muslimah, muslim dan muslimah itu mendapatkan barokah dari Allah. Itu yang kita harapkan. Bagaimana menghadapi suami saya yang sangat malas? Gimana ya? Apa dipecut? Ya diingatkan saja kepada si suami dia untuk bekerja, untuk mencari nafkah, kemudian juga untuk rajin menuntut ilmu, dan rajin juga untuk melaksanakan ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga si istri, seperti yang tadi saya sebutkan, jangan lupa untuk berdoa. Di samping dia menganjurkan kepada suami. Bagaimana kalau seorang suami tidak bisa memberikan keturunan? Bukan suami, bukan karena suami. Ini takdir Allah. Dari mana dia tahu bahwa suaminya tidak memberikan keturunan? Karena yang memberikan keturunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam buku ini saya sebutkan ada di antara yang diberikan oleh Allah keturunan laki-laki dan perempuan, ada juga yang tidak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jadi yang belum bisa baca, Yahabu liman yasha'u yahabu liman يشاء inasa dalam surah apa? Di dalam surah As-Surah ayat 49 ayat 50. Antum lihat di halaman 71 itu. Allah berfirman, "Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura." أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia kehendaki dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki sesungguhnya dia mengetahui lagi sesungguhnya dia mengetahui lagi maha kuasa Allah menyebutkan empat dalam ayat ini yang pertama ada suami istri yang Allah berikan keturunan laki-laki semuanya semuanya laki-laki tidak ada perempuan yang kedua ada Allah memberikan keturunan semuanya perempuan tidak ada laki-laki semua anaknya perempuan yang ketiga Allah memberikan ada yang punya anak laki-laki dan perempuan yang keempat, ada yang Allah jadikan mandul. Empat, Allah sebutkan dalam ayat ini. Nah, kepada orang yang belum dikaruniai oleh Allah anak, belum dikaruniai, maka dia terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama dia usaha dan dia berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Kita lihat para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Sesudah tua, baru Allah berikan anak. Tiga puluhan tahun. Tiga puluhan tahun menikah. Mungkin lebih dari seratus tahun. Karena umur pada waktu itu panjang sekali. Itu puluhan tahun tidak punya anak berdoa diberikan oleh Allah. Nabi Zakaria juga demikian. Diberikan oleh Allah anak. Jadi jangan itu asa dari rahmat Allah. Berdoa terus dan sabar. Agar Allah memberikan keturunan. Kalau ditakdirkan juga kalau ditakdirkan juga dia tidak punya anak sampai dia sudah tua dan akan meninggal dunia, dia ya terus dia berdoa kepada Allah karena doanya akan menjadi celengan nanti di sorga. Karena doa itu mendapat ganjaran. Dan dia tidak tahu kenapa, apa hikmahnya Allah tidak memberikan anak kepada dia. Tapi dia harus sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. kadang-kadang ada juga yang orang minta terus anak ketika diberikan anak anak ini jadi fitnah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi sampai dibunuh oleh Nabi Khidir karena khawatir anaknya ini akan menyeret orang tua tuanya menjadi kafir dan anak ini disebutkan Allah fitnah inna min azwajikum wa auladikum adu lakum fahdharuhum sesungguhnya istri kamu dan anak kamu adalah musuh bagi kamu maka hati-hatilah jadi ada di antara hikmah yang kita tidak tahu kita tidak tahu hikmah itu. Tapi tetap kita berdoa agar kita diberikan keturunan. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah menikah, kemudian dia menuntut ilmu yang sifatnya kifayah dan mendapatkan izin dari suaminya. Dia tinggal dilihat sekarang menuntut yang ilmu yang wajib itu ilmu syar'i. Dengan keluarnya si wanita dari rumahnya ini fitnah. Yang pertama. Yang kedua, dengan keluarnya dia duduk bersama laki-laki yang lain di tempat kuliah, ini sudah maksiat. Yang ketiga, ketika si wanita ini keluar dan mesti dia akan senyum dengan laki-laki, ini juga maksiat. Belum lagi yang lainnya. Maka si suami memerintahkan kepada istrinya agar istrinya untuk diam di rumah. Suami yang wajib mengajarkan agama. Ini untuk ilmu agama saja Demikian, apalagi yang sifatnya umum. Jadi kalau dia sudah berumah tangga, disuruh istrinya untuk diam di rumah sebagaimana Allah memerintahkan waqarna fi buyutikunna. Dan dalam mereka diam di rumah-rumah mereka. Boleh bolehkah seorang istri membelanjakan sedekah uang yang dihasilkan oleh dia sendiri tanpa izin suaminya? Yang terbaik tetap dia minta izin kepada suaminya. Secara umum dia minta izin kepada suaminya. Gimana, bagaimana kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu keluar dari rumah. Maksudnya mengusir apakah talak itu jatuh? Tidak, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Bagaimana niatnya si suami Kalau niatnya si suami menjatuhkan talak dengan kata-kata itu jatuh talak. Kalau niatnya suami, dia mengusir istrinya kamu keluar dari rumah ini, tapi niatnya menjatuhkan talak, jatuh talak itu. Tapi kalau dia niatnya tidak mentalak, hanya mengusir saja, tidak jatuh. Apakah salah bila seorang istri marah pada suami karena suami sering pergi mengantar ipar kemana saja? Sedangkan ipar tidak boleh, bukan mahram ipar ini. Istri marah boleh, tapi diingatkan dengan cara yang baik. Kata Nabi, alhamu al mautu. Ipar lah mati. Jadi kalau dia mengantarkan ipar, perduaan antara umpamanya si suami mengantarkan adik istrinya yang perempuan, ini ipar. Ini maut kata Rasulullah. Sebab kemungkinan besar akan terjadi perzinahan sangat mungkin. Sampai Nabi katakan alhamu al maut, ipar itulah mati. Tapi kalau dia berzina, maka hukumannya rejam. Suaminya rejam hukumannya. Bagaimana supaya suami bisa adil kepada istri-istrinya? Ya, kalau suami istrinya dua, tiga, atau empat,